صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد <clears throat> فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin, eh, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab atau dari pelajaran sorof dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi. Kita telah sampai kita pembahasan eh, tasrif fi'lil mudhari al-majhul ya tasriful fi'il mudhari al majhul. Dan kita sudah uh, masuk pada tamrin. Kita insyaallah akan masuk tasriful fi'il mudhari al majhul ma'a domiri raf'in munfasil. Ya, betul nggak sampai situ? Ya, ya. berarti sekarang kita masuk tasrif, yakni perubahan perubahan kata kerja yang sekarang fi'il mudhari yang majhul, yang tidak diketahui pelakunya bersama domir rofa yang terpisah. Ya. Jadi di, di, digandeng atau di eh, apa namanya dirandengkan ya, dengan domir dengan domir yang munfasil ya di mana domir rofa munfasil di sini letaknya di awal. Baik. eh, kita akan baca kala al mualif di sini ucapan penulis ya. eh, sembari kita memperhatikan <clears throat> sebenarnya sama dengan sebelumnya hanya di sini perbedaannya ada domir saja ya baik huwa yunsoru huma yunso, yunsoroni hum yunsoruna huwa yunsoru huma yunsoroni hum yunsoruna ya hiya tunsoru huma tunsoroni hunna yunsorna hiya tunsoru huma tunsoroni Ya, anta tunsoru, antuma tunsoroni, antum tunsu, ton, tunsoruna. Anta tunsoru, antuma tunsoroni, antum tunsoruna. Anti tunsorina, antuma tunsoroni, antunna tunsor, tunsorna. Anti tunsorina, antuma tunsoroni, antunna tunsorna. Ini tun, ini salah cetak ya. Hmm. Iya, tunsorna yang betul. Hmm. Itu tertulisnya tunsorina. Ana unsaru nahnu nunsaru. Ana unsaru nahnu nunsaru. Baik. Ini apa namanya contoh uh, fiil mudhari yang majhul <clears throat> ma'adhamiri raf'in munfasilin ya. Ma'adhamiri raf'in munfasilin. Sebenarnya pada fiil-fiil yang lain, contoh-contoh fiil yang lain ya eh, apa namanya? apa saja ya. Yang jelas wazannya adalah yuf'alu kemudian dikembangkan sampai apa namanya? 14 domir tinggal ditambahkan dengan domir munfasil, domir rofa munfasilnya itu ya. Ya sembarang apa saja fiilnya itu bisa kita apa namanya? <clears throat> kita ambil contoh. Misalkan ya antum ahi, misalnya fiilnya kita ambil eh, apa namanya? yufaru, misalnya ya. yufaru uh, apa huwa yugfaru ya huwa yugfaru nah ini di, di tasrif yug bukan yug yugfaru ya silakan di tasrif secara lengkap huwa yugfaru asalnya huwa yugfaru hmm. huwa yugfarani uh, eh, huma huma huma yugfaru huma yugfarani hmm. hum yugfaruna betul iya tuzkaru huma hmm? tuzkarani hunna yuzkarna tuzfarta tuzfartu tuzfaru bukan tukfar uh, ah, anta tukfaru anta tuzfaru hmm. antuma tuzfarani antum tukfaruna antum tukfaruna ya terus anti tuzfarina hmm. antuma tuzfarani hmm. antuna Tugfarna. Tugfarna ya. Ana ugfaru nahnu nugfaru. Betul. Anda mahi ya. E, misalkan kita ambil so soalnya huwa yus alu. Yus alu ya. Huwa yus alu. Hmm. Huwa yus alu silakan ditasrif dengan lengkap. Huwa yus alu. Huwa yus alu. Huma yus aluni yus alani huma yus alani hmm. hum yus alu hum yus aluna hum yus aluna dia tus alun yus alu aja dia tus alu dia tus alu hmm. huma tus alani hmm. hunna tus yus yus hunna yus aluna yus alna alna hmm anta hmm. tus alu uh -uh. anta tus alu antuma tus alu tus ala tus ni uh. antum antunna tus alu antum dulu ya antum, antum tus aluna tus aluna uh. anti tus ali tus alina antuma tus alani hmm. antunna tus aluna tus alna antuna tus alna hmm. Ana alu. Ana us'alu. Ana us'alu. Nahnu alu. Iya, nahnu alu Iya. Baik, ini dari dua contoh ini adalah demikian. Jadi eh, tinggal dikiaskan, disamakan dengan fiil-fiil yang lainnya. Yang jelas kalau eh, tasrif fiil mudore al-majhul itu cuma satu wazannya, alu ya. alu beserta e, yang lainnya. Beserta wazan-wazan yang lainnya. alu alani Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'ana, af, Tuf tuf tuf alu, aluna, tuf'alu tuf'alani tuf tuf'alina tuf'alani alun, uf'alun alu, itu ya. Baik. Itu tinggal di apa namanya diperdalam lagi dengan cara yakni kita banyak berlatih atau mencoba sendiri di rumah gitu ya. Ini wajan-wajan ini e, apa namanya merupakan rumus. Berikutnya Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada halaman 20. E, eh, apa namanya di situ judulnya ya. Jadi kalau secara ini apa namanya secara Eh, secara rinci walaupun rinci belum secara rinci sekali ya itu paling tidak sudah poin-poin utama sudah sudah dibahas ya sudah dibahas ya yakni kalau kita lihat dari tasriful usul fiil fiil madi fiil mudore kemudian masdar ya nah, fiil madi sudah dibahas fiil madi yang maklum dan majul beserta domirnya kalau misalkan bersama dengan domir rofa juga bersama dengan domir nasab. Fi'il mudhari juga sama dibahas. Fi'il mudhari maklum dengan fi'il mudhari majul. Fi'il mudhari maklum itu juga ada yang dengan domir munfasil, ada juga yang bersama dengan domir mutasil. Ya. Itu paling tidak sudah dibahas semua. Sudah mulai, sudah banyak sudah disinggung ya secara uh, perwakilan-perwakilannya. Kita akan masuk di sini ada suatu yang baru sifatnya. Ada suatu hal yang mungkin uh, apa namanya uh, pengembangan ya terutama di film mudore. Kita di sini eh, terutama di film mudore, di sini kita lihat judulnya Tasriful fi'il mudori'i al-mansub ya. Nanti di dalam eh, ilmu nahu ya, istilah al-mansub ini nanti akan lebih lebih akrab, ini lebih sering ketemu. dan kenapa di sini disinggung? Karena eh, perubahannya itu juga akan akan terjadi di situ, ya, akan terjadi. Ya, secara judul tasriful fi'il mudori il mansub maksudnya adalah perubahan kata kerja yang sekarang yang mansub, yakni yang dinasobkan, yang dinasobkan ya. E, dinasobkannya Ibu itu dengan ada dengan ada sebab ya, dengan ada e, apa namanya e, penyebabnya yaitu adanya huruf lan, Adanya huruf lan di situ ya. Lan ini adalah termasuk huruf yang menasobkan gitu. Dan lan ini masuk pada fiil, fiil mudore, huruf lan ini. Ini teman-temannya banyak ya, teman-temannya banyak. Uh, ada sepuluh yang kalau misalnya di pelajaran uh, apa namanya itu uh, matan ya atau tuh fatusania uh, wan fan nawasibu asroh gitu ya. Dan yang menasabkan itu ada sepuluh. Yang terkena itu adalah an ya, kemudian uh, lan, lalu idan ya. Uh, idan lalu kai ya idan dan kain. Ya. Ada lagi yang lain yang sepuluh nanti uh, bisa dibuka di uh, eh, matan jurmiahnya. Di antara huruf-huruf yang menasabkan ini adalah di sini diambil contoh lan, ya lan. Secara ininya saja, secara uh, pengenalan singkat, ya secara pengenalan singkat. Ya kita akan baca di sini. Ada sesuatu yang baru yaitu apa? Kita akan perhatikan nanti yang dikatakan dengan mansub, yang dikatakan dengan dimansubkan, dinasobkan itu terutama harokat akhir terutama harokat akhir yang semula domah itu jadi fathah. Nah itu namanya dinasobkan, difathahkan pada kata-kata pada kata kerja, kata kerja tersebut dengan sebab adanya huruf lan. Lan ini bahasa Indonesia-nya tidak akan gitu. Tidak akan ya. Tidak akan ya. Ada tidak, ada tidak akan gitu ya. Ada tidak, ada tidak akan. Beda kalau tidak ya tidak. Mungkin dia akan ber, berbuat lagi, tapi kalau tidak akan itu mengandung arti tidak akan berbuat lagi gitu. Tidak akan berbuat lagi. Tidak akan gitu ya. Baik. Kita baca bersama-sama nanti kita akan terjemahkan ya. Lan tuba, lan tuba, lan tubu. lan tuba, lan tuba, lan tubu. ya lan taktuba lan taktuba lan yaktubna lan taktuba lan taktuba lan yaktubna ya Lantak tuba, lantak tuba, lantak tubu. Lantak tuba, lantak tuba, lantak tubu. Lantak tubi, lantak tuba, lantak tubna. lantak tubi lantak tuba lantak tubna Ya. Lan aktuba, lan naktuba. Lan aktuba, lan naktuba. Ya. Lan aktuba, lan naktuba. Nah, situ pertama Ketika ada huruf lam, ya perubahan yang secara mendasarnya adalah terjadinya perubahan harokat yang tadinya domah, tadinya itu kan yak tubuh gitu ya, menjadi fathah, jadi yak tuba, lan yak tuba. Itu eh, apa namanya eh, perubahan yang secara pokoknya. Adapun yang lainnya itu eh, ada juga perubahannya ya, tapi nanti lebih penekanannya adalah hafal, ya. Kalau ditanya kalau misalkan dibahas secara sebab itu nanti khawatir e, maksudnya e, apa namanya agak bingung misalkan gitu ya. Tapi secara singkat ada yang menjadi fathah seperti ini, ada juga nunnya hilang gitu. Nunnya, nunnya hilang. Ya, terutama di sini di domir huma, ya huma itu hilang. Domir hum juga hilang. Domir humanya juga hilang, huma yang untuk mu'anas juga hilang. Domir antuma hilang, ya nunnya hilang jadi eh, namanya kalau dalam istilahnya itu hazfun nun membuang nun gitu ya membuang nun Nunnya dibuang. Domir antum juga nunnya hilang di situ. Ya. E, dan e, apa namanya ada ada per, ada penambahan ya ada perubahan dengan cara ditambah ditambah alif di situ ya ada alifnya gitu jadi nunnya hilang kemudian diganti sama alif nah itu adalah perubahan-perubahannya kemudian di domir anti juga hilang nunnya ya nunnya hilang asalnya taktubina gitu ya Kemudian di domir antuma juga sama, antuma yang mudzakkar dan antuma yang muanas juga hilang. Ya. Dan yang yang selebihnya adalah e, tetap, maksudnya e, hanya harokat fasa saja, ya. Adapun yang hunna sama antunna mabni, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan walaupun ada lan, dia tidak berubah sama sekali ya karena e, mabni. Jadi intinya adalah kita hanya menghafal dulu secara mendasar karena di sini cuma disinggung sepintas saya sepintas lalu saja gitu ya sepintas sepintas halus saja ya. Baik, uh, apa namanya? Uh, untuk uh, atau apa namanya? Uh, memperlancar lagi ya, memperlancar lagi uh, dibaca lagi gitu ya. Dibaca lagi bersama-sama ya. Nanti sebab kita akan masuk ke tamrin. Uh, yang Anda perhatikan dari antum itu adalah gini Eh, masih terpaku sama e, contoh gitu. Nah, itu yang kelihatannya seperti itu. Jadi e, memang di sini perlu kesiapan ya. Ya, ana mengharapkannya adalah ketika melihat contoh itu ya tidak terlalu tergantung sekali gitu ya. E, langsung memahaminya, langsung memahaminya ya. Langsung memahaminya. Baik mungkin ada beberapa langkah-langkah trik-trik supaya antum jangan terpaku lihat contoh gitu ya. Memang contoh itu perlu ya sebagai rumus ya. Cuman sebenarnya kalau belajar sarf itu eh, apa namanya berputarnya di situ-situ saja gitu. Berputarnya di situ-situ di situ-situ saja itu maksudnya apa? Yaitu domir. Cuman huwa artinya tidak akan lepas huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu itu secara domirnya. Kalau wazan ya itu itu saja yang dihafalkan itu lagi itu lagi. Nah, yang mungkin merasa terasa sulit adalah pengkiasannya, pengkiasannya ini ini ini rumusnya. Nah, ketika praktek dalam fiilnya, nah di situ mungkin eh, kelihatannya uh, kita di situ uh, apa namanya penyesuaiannya di situ agak agak agak sulit mungkin gitu ya. Nah, mungkin uh, triknya coba kita tutup dulu bukunya. Kita baca lagi sebenarnya dari fi'il yak tubuh ini ya. Nah, itu harus siapa ya. Ikuti aja dari Anda. Lan yak tuba, lan yak tuba, lan yak tubuh lam yaktuba, lam yaktuba, lam yaktubu. Lan taktuba, lan taktuba, lan yaktubna. Lan taktuba, lan taktuba, lan yaktubna. Lan yaktubna. Oh iya, ada yang salah tadi? <laughs> Iya. Yang jelas ini masih ah, masih goib kan ya, masih kan Lan taktuba, lan taktuba, lan yaktubna kan ya? Ya. Barangkali ada yang salah gitu. Enggak kan? Baik, lanjut. Lantak tuba, lantak tuba, lantak tubu. Lantak tuba, lantak tuba, lantak tubu. Lantak tubi, lantak tuba, lantak tubena. Lantak tubi, lantak tuba, lantak tubena. Ya. Lan aktuba, lan naktuba. Lan aktuba, lan naktuba. Nah. Kemudian eh, sekali lagi bahwasanya pelajaran sorb itu berputar di situ-situ saja termasuk masalah arti ya. Arti di sini ada penambahan adalah dari sisi huruf lam, yaitu tidak akan. Ya, tidak akan. Tinggal kalau misalkan yak tubuh itu artinya dia satu orang laki-laki ya sedang atau akan menulis. Tinggal tambahkan saja huruf ini yang bermakna tidak akan. Berarti dia tidak satu orang laki-laki ya tidak akan menulis kan gitu. Ya, tidak akan menulis. Dia satu orang laki-laki ya tidak akan menulis kan gitu ya. Seperti ayat Allah Allah ayat Allah Taala lantardo gitu ya, walantardo angkal Yahud dan Allah eh, walantardo angkal Yahud sekali eh, dan tidak akan tidak pernah akan ridho kan gitu ya orang-orang Yahudi walan nasoro hatta tatabi milatahu. Eh, kemudian juga di eh, apa namanya keterangan-keterangan yang lainnya. Nah, kemudian kalau yang yang asalnya yang misalkan fiilnya yang yang dua ya yang huma yang muzakkar dua yaktubani itu kan artinya di mereka dua orang laki-laki eh, sedang atau akan menulis ketika dimasukkan huruf lan lan yaktuba mereka dua orang laki-laki tidak akan menuliskan begitu nah gitu kemudian yang hunanya yang humnya lan yaktubu mereka tiga orang laki-laki atau lebih ya tidak akan menulis ya gitu Baik, kalau misalkan lantak tuba yang untuk mudakar yang mu'anas goibah apa artinya? Oh, tadi sampai sini ya, itu berarti akhi. Misalkan yang tadi sudah kita terjemahkan lanyak tuba, lanyak tuba, lanyak tubu. Apa artinya lantak tuba? Lantak tuba. Hmm. Ya, hmm. satu hmm. orang perempuan hmm. tidak akan menulis. Ah, betul. Lantak tuba. Iya. Hmm, kalau ada dua orang mereka. Mereka berdua, hmm. perempuan tidak akan menulis. Ah, begitu asana. Lanyak yaktubna. Iya. Lan taktuba. Kamu satu orang laki-laki tidak akan. <clears throat> Ah begitu asal. Lan taktuba. Kalian dua orang laki-laki tidak akan menulis. Iya. Lan tubu. Kalian tiga orang laki-laki atau lebih tidak akan. Betul. Lan taktubi. Kamu perempuan. Ya. Kamu satu orang perempuan. Satu orang perempuan tidak akan menulis. Betul. Lan taktuba kalian orang perempuan tidak akan menulis. Asanta. Lan aktuba. Lan aktuba. Saya tidak akan menulis. Ya, lan naktuba. Ya, baik. Nah, jadi uh, apa namanya di sini perlu sekali-kali gitu ya ditutup gitu ya. Uh, coba sekarang tamrin lan yas'ala ya dia satu orang laki-laki tidak akan bertanya lan yas'ala ya gitu ya. Uh -uh. Dan ini pun uh, Eh, nah di sini ya. Jadi memang di sini al-muallif itu memberikan atau me, apa namanya memperkenalkan kepada kita itu secara sepintas lalu, belum secara rinci. Ini pun bisa kalau di apa namanya dikembangkan dengan mutasil bidomir gitu ya, mutasil bidomiri. Eh, bidomiri nasbin bisa gitu ya. Itu kalau dikembangkan. Jadi bisa luas, tapi sini eh, apa namanya kita mencukupkan dulu sementara segini dulu, segini aja dulu sesuai dengan apa namanya sesuai dengan plot-plotnya sesuai dengan fasal-fasalnya eh, di sini ada tamrin lan ala ya tamrin sorif ini ditasrif ini di, ditasrif dijabarkan gitu ya dijabarkan lan ala dia seorang laki-laki tidak akan bertanya nah ini masih masih apa namanya uh, uh, lepas buku lah supaya supaya apa namanya masing-masing kita itu harus hafal sih itu ya karena e, kalau misalkan hanya ter, masih terpaku dengan buku itu nanti e, lambat gitu ya maksudnya nanti lambat ya jadi harus e, berani dilepas juga nah sekarang yang lan, lan yang salah e, ditasrif satu orang satu huruf eh satu kata silakan lan yas'ala lan yas'ala lan yas'alu betul lan tas'ala lantas hmm. lan tas'ala lan tas'al lan yas'alna nah, betul lantas alta lantas ala lantas ala lantas alu lantas hmm. lantas al lantas ala lantas hmm. lantas ala lantas ala hmm. betul hmm. ya uh, apa namanya ini fiil yang lan ala ya antum masih sama dengan fiil yang tadi lan ala di apa diulang lagi Silakan. Hmm. nah. eh, pendek saja. Kalau yang las ala pertama pendek. Supaya jangan tertukar. Ah. Lan ah. lan, lan yas al uh, hum yang hum. Lan yas alu. Lan yas alu. Ah. Lan gitu. yas Lan yas ala. Lan tas ala. Lan tas ala. Hmm. Lan tas Lan tas alna. Lan yas alna. Lan yas Ah lantas al lantas ala ala ala lantas al nah lantas alu lantas alu <laughs> iya. <laughs> terus ali lantas ala lantas al nah iya an lan lan as al lan as mm. lan lan lan nas alu gitu ya lantas yas'ala lantas yas'ala lantas yas'alu lantas yas'ala lan tas'ala lan tas'ala lan yas'alna lan tas'ala lan tas'ala lan tas'alu lan tas'ali lan tas'ala lan tas'alna lan as'alu lan nas'alu. Saya berikutnya adalah lan yadhhaba. Antum lan yadhhaba. Ya. Lan yadhhaba lan yadhhaba lan yadhhabu hmm. lan tadhhaba lan tadhhaba lan yadhhabna. Betul. lan tadhhaba lan tadhhaba lan tadhhabu hmm. lan tadhhabi lan tadhhaba lan tadhabna. Lan adhaba lan nadhaba. Nah, kan masalah ya. Mudah ya. Artinya itu sudah apa namanya? Urutannya itu sudah eh, apa namanya? Eh, tartib ya gitu ya. Jadi sudah lancar kalau seperti itu. Anda masih masih eh, sekali lagi lan yadhaba, enggak apa-apa. Jadi biar double-double. Lan yadhaba, lan yadhaba, lan yadhabu. Betul. Lan tadhaba, lan tadhaba, lan yadhabna. Betul. Lan tadhaba, lan tadhaba, lan tadhabu, mm -hmm. lan tadhabi, lan tadhaba, lan tadhabna. Betul. Lan adhabu, lan nadhabu. Lan adhaba, lan nadhaba. Lan nadhaba. Iya. <laughs> iya. Ini memang karena eh, huruf-huruf huruf -huruf ini menasobkan ya. Jadi membuat harokat akhir pada kata kerja itu adalah fathah gitu ya. E, terutama di fiil-fiil yang e, apa namanya eh, huwa huma eh huwa lalu hiya anta ya sama ana ana dan nahnu ini eh, kelihatan sekali fathahnya adapun yang lainnya itu eh, eh, hadf dibuang berikutnya hi lan yakroa di tasrif lan yakroa lan roa, lan roa, lan roa, <clears throat> lan roa, lan roa, lan roa, lan lan nah. iya lan ya- Lantak roa. Lan, bukan tak ya, tak kok Karena itu kan kof. Jadi lantak roa, lantak roa, lantak rou. Terus? Pakai kof maksudnya. Iya. kan kalau kola. <laughs> Iya. Lantak roa, lantak iya. roa. Iya. Lantak roa, lan roa Lan roa iya. Iya maksudnya uh, barangkali kalau misalkan tidak di ya ini tidak di apa namanya di, dipertegas gitu ya tidak dipertegas khawatirnya uh, seperti kaf kan gitu ya ah, khawatirnya bergeser ke huruf kaf kan gitu ya. <laughs> memang itu apa namanya uh, uh, apa namanya agak sedikit uh, sulit gitu ketika sudah bersukun bersukun seperti itu lanyak yakro maka mungkin perlu di di apa namanya ditekan gitu ya dikagetin nih naber gitu kalau ilmu tajwid sih di, ada hentakan gitu ya, ada hentakannya. Lan yaqra'a, lan yaqra'a, lan yaqra'u, lan taqra'a, lan taqra'a, lan taq, lan yaqra'na gitu. Lan taqra'a, lan taqra'a, lan taqra'u gitu. Lan taqra'i, lan taqra'a, lan taqra'na. Lan aqra'a, lan naqra'a. Baik, eh, berikutnya eh antum lagi ganti aja lan yanjaha. Nah, lan yanjaha. Dia satu orang lagi tidak akan berhasil, tidak akan lulus. lantan tanjaha lantan tanjaha lan yanjahna jahna betul eh, lantan tanjaha lantan tanjaha lantan tanjahu betul lantan jahi lantan jaha lantan jahna lan tanjahu eh, lan anjaha lan tanjaha iya lan anjaha lan tanjaha antum ahi eh, apa namanya lan yang lagi aja ya apa lah lan yang jaha lagi lan yanjaha lan yanjaha lan yanjahu mm -hmm. lan tanjaha lan tanjaha lan tan lan yanjahi lan yanjahna iya yanjahna lan tanjaha lan tanjaha lan ta lan tanjahu mm -hmm. lan tanjahi lan tanjaha lan tanjah lan tanjahna lan tanjahna lan tan lan tan tanjahna. Lan tanjahna. Lan anjaha, lan nanjaha. Iya, bagus. Masya Allah. Mumtaz ya. Alhamdulillah. Uh, ini kita bisa melewatinya dan kita bisa uh, membahasnya dengan lancar tentang tasrif fi mudhari al-mansub yang dinasobkan ya. Dan dinasobkannya itu bukan dengan tanpa ada sebab tapi ada penyebabnya atau ada uh, apa namanya uh, yang mempengaruhi ya diantaranya adalah ini Eh, anlam idan kai. Nanti insya Allah akan dijabarkan ketika pelajaran yang yang yang ininya, yang uh, semestinya, ya ini pelajaran nahu. Berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, satu lagi ya, kita akan selesaikan yang satu ini di halaman yang satu ini ya, karena e, berkaitan atau karena e, sama mirip gitu ya, apa namanya amalnya itu atau pengaruhnya itu yaitu tasrif yakni qala al muallif tasriful fi'lil mudhari'i al majzum ya al majzum jadi judulnya ada perubahan kalau yang tadi itu adalah mansub sekarang majzum apa maksudnya yakni perubahan kata kerja yang sekarang yang dijazmkan atau yang disukunkan hmm, gitu ya jadi e, kalau nasab itu artinya difathahkan harokat akhirnya adalah fathah adapun kalau jazm ya Adapun kalau di jazm disukunkan harokat akhirnya itu adalah sukun, ya sukun. Nah. Kalau tadi misalnya lan yaktuba, kalau ini jadinya yaktub kayak gitu ya, yaktub. Asalnya yaktubu. Ya, jadi kalau fiil itu e, apa namanya perubahannya itu ada tiga, ya, yakni yaktubu, yaktuba, dan yaktub. Nggak ada yaktubi, nggak ada gitu ya. Yaktubi itu nggak ada. Jadi pada fiil tidak ada menjadi kasroh tidak ada huruf masuk pada fiil itu tidak ada ya tidak ada e, rumusnya tetapi kalau kata kerja itu ya e, terjadi atau keadaannya itu adalah domah kemudian fathah ini dengan ada pengaruh dan sekarang sukun ya dengan sukun jadi dijazmkan dan dijazmkannya bukan karena tidak ada penyebab tapi ada penyebabnya yaitu huruf-huruf yang menjazmkan ya dalam ilmu nahu e, e wal jawazim Samaniyata asyara. Ada 18 huruf. Ada 18 huruf yang membuat kata kerja itu jadi jazm. Di antaranya ini lam. Ya, jadi di antaranya adalah lam. Misalkan firman Allah Taala dalam surat Al-Ikhlas, lam la yalid walam yulad. Nah, itu lam yalid walam yulad. Nah, itu huruf dalnya adalah uh, sukun keadaannya, ya. Lam itu artinya tidak. Nah, kalau misalkan yaktubu itu artinya Eh, dia satu orang laki-laki sedang atau akan menulis ketika ada lam menjadi berbunyi hurufnya menjadi berbunyi berbeda atau perubahan lam yaktub maka itu artinya dia satu orang laki-laki tidak ya bukan tidak akan tapi tidak gitu ya tidak menulis atau kadang bermakna belum dia satu orang laki-laki belum menulis. Nah, jadi bisa bisa bermakna bisa bermakna tidak, bisa bermakna belum. Ya tergantung uh, susunan kalimat nah, tergantung susunan kalimat ya kadang bermakna belum gitu ya <clears throat> Baik, di sini ada contoh adalah asal kata fiilnya adalah yazhabu dia satu orang laki-laki sedang atau akan pergi ketika ada huruf lam di sini salah satu contoh adalah lam ya dan seperti tadi anak katakan ada 18 eh, huruf-huruf uh, huruf -huruf yang menjazmkan e, maka di sini contohnya adalah lam berbunyi lam yazhab maksudnya dia satu orang laki-laki tidak pergi ya dia satu orang laki-laki tidak pergi tidak sedang ya tidak akan eh, tidak sedang pergi maksudnya tidak akan pergi itu artinya e, apa namanya bukan tidak akan yang seperti lan di atas kan gitu ya kalau tidak akan itu sekali-kali tidak akan tidak akan tuh maksudnya tidak tidak akan mengulang lagi tapi kalau di sini tidak gitu ya tidak sedang pergi. Kita kita baca bersama-sama dulu. Uh, perhatikan berbeda dengan yang sebelumnya ya, berbeda nih ya. Ada perbedaan-perbedaan dan ada sedikit kemiripan-kemiripan. Hmm, baik, kita baca lam yazhab, lam yazhaba, lam yazhabu. Lam yazhab, lam yazhaba, lam yazhabu. Baik. Lam tazhab, lam tazhaba, lam yazhabna. لم تذهب لم لم لم يذهبنا لم يذهبنا لم تذهب لم تذهب لم تذهبوا لم تذهب لم تذهب لم تذهبوا لم تذهبي لم تذهب لم تذهبنا لم تذهبي لم تذهبا لم تذهبنا لم أذهب لم نذهب lam azhab lam nazhab. Baik. Iya, lam azhab lam nazhab. Iya. Nah, di situ uh, perubahan yang mencolok adalah ketika berdomir huwa yaitu lam yazhab. Kemudian berdomir hiya lam tazhab. Kalau Kemudian berdomir anta lam tazhab dan berdomir ana lam azhab dan terakhir berdomir nahnu lam nazhab. Adapun yang lainnya mirip seperti yang di atas. Nah, tetapi nanti kalau misalkan dalam pelajaran nahu, i'rabnya yang berbeda. Hmm, i'rabnya berbeda. Jadi e, mirip yaitu apa? Half, membuang nun. Sama-sama membuang nun, ya. Sama-sama membuang nun tetapi e, penyebabnya yang berbeda, ya, penyebabnya yang berbeda. Ya ini apa ketika domirnya huma, baik itu huma muzakar sama huma mu'anas nunnya hilang. Nunnya sama-sama hilang. Ketika domir hum sama antum itu juga nunnya hilang dan diganti dengan alif, ya Eh, lam yadhabu sama lam tadhabu. Ketika domirnya antuma, baik yang mudakar maupun yang muannas itu juga nunnya hilang. Ya, lam tadhaba dan dan dan juga lam tadhaba. Dan juga yang domir anti itu juga nunnya hilang, lam tadhabi, Ya, baik. Uh, sekali lagi di buku, eh ditutup tutup bukunya. Uh, apa namanya? Kita baca bersama-sama ya. Lam yazhab, lam yazhaba, lam yazhabu lam yazhab lam yazhaba lam yazhabu lam tazhab lam tazhaba lam yazhabna lam tazhab lam tazhaba lam yazhabna lam tazhab lam tazhaba lam tazhabu lam tazhab lam tazhaba lam tazhabu lam tazhabi lam tazhaba lam tazhabna lam tazhabi lam tazhaba lam tazhabna lam azhab lam nazhab lam tadhab lam tadhab ya. giliran siapa sekarang antum ya eh, sekarang anak nanya artinya ya artinya nih apa artinya lam yazhab dia ha? lam yazhab dia satu orang laki-laki hmm. tidak akan pergi, eh, tidak pergi iya gitu ya kita bisa saja mengartikan dia satu lagi tidak akan pergi maksudnya e, tidak akan di sini maksudnya e, dia mau pergi tapi enggak gitu kan nah, beda kalau tidak akan pergi yang pakai lan itu betul-betul e, apa namanya e, baik sekarang besok atau yang akan datang tahun depan enggak mau gitu itu anu, bermakna seperti itu jadi bermakna semacam sumpah gitu bermakna semacam apa namanya azam azm tekad saya tidak akan pergi. Nah, berbeda dengan yang ini lam tazhaba itu dia satu lagi tidak akan pergi maksudnya uh, ada rencana mau pergi atau atau uh, beberapa saat yang akan dia, dia tidak akan pergi. Tapi mungkin besok besok pergi dia akan gitu. Nah, jadi tidak akannya itu beda dengan tidak akan yang tadi. Tapi biar nggak bingung ya sudah. Artinya dia satu lagi tidak pergi gitu ya, tidak sedang pergi. Tidak sedang pergi. Antum bagi apa artinya lam tazhab? Lam tazhab. Iya. Hmm? Ya, ini uh, ini apa namanya? <laughs> iya. Mah? Oh, enggak ngacak juga sih. Ya, Bang emang uh, uh, maksudnya anak di sini supaya kelihatan bahwasanya uh, yang namanya tasrif ilmu mudhari al majzum itu adalah beberapa domain domain ini adalah sukun. Tadi lam yazhab, nah sekarang antum lam tazhab. Belum yang hadaf-hadaf nun, belum yang membuang-membuang nun, belum. Ini masih uh, apa namanya tanda sukunnya itu kelihatan sekali. Yaitu lam tazhab tadi dengan sekarang anak-anaknya adalah yang lam tazhab. Apa artinya lam tazhab? Betul? Dia, dia siapa di sini? Perempuan. Betul, berapa orang? Satu orang. Iya, betul. Dia satu orang perempuan. sudah itu aja? Ada satu lagi yang yang apa yang memungkinkan uh, penerjemahannya uh, termasuk ini juga uh, dari dari fi'il lam tazhab. Dia satu orang perempuan atau, atau. siapa? Yang memungkinkan terjemahannya yang terkandung dalam domir fi'il ini. Berarti dia seorang laki-laki atau akan terjadi di di domir yang mana? Domir anta. Mm -mm. Jadi, iya. Jadi, kamu satu orang, laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ya, kalau ah, kalau perempuan lam tazhabi nanti. Nah, nanti jatuhnya ke lam tazhabi. Jadi, seperti yang pada hari-hari yang lalu, eh, pada fi'il mudhari itu ada kemiripan di eh, apa namanya Eh, beberapa domir. Ya, ada kemiripan di dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah domir hia sama domir han, domir anta. Itu di mana-mana itu sama persis. Baik yang nanti ini apa sulasi mujarot, nanti ada lagi yang uh, ha, apa uh, masjid biharfin, masjid biharfaini nanti atau nanti kita akan lewati ya dengan izin Allah Taala ya. Masjid biharfin, masjid biharfaini, masjid satu aruf, yang rubai mujarad, rubai yang rubai rubai mazid yang mu'tal, yang sohih itu sama itu. Domir hia dengan domir anta. Kelompok yang lainnya lagi adalah apa? Domir antuma, eh domir huma dulu ya. Huma muzak, huma mu'anas, kemudian antuma muzakar dengan antuma mu mu'anas. Nah, ini kelompok ini sama visi fiilnya, sama. Itu kalau di film mudore. Kalau di film madi apa yang sama? Kalau yang di film mudore, eh, yang di film madi apa yang sama? Ada yang sama nggak kira-kira di film di film madi? Hah? Antuma aja. Iya. Antuma yang muzakar sama muannas itu sama persis, cuman di domir antuma saja. Yang lainnya nggak ada, nggak ada yang sama. Kalau domir antuma pada fi'il madi itu sama persis bunyinya, gitu ya. Yaitu fa'altuma dengan fa'altuma. Baik. Berarti antum tadi eh, apa namanya? Lam tanhab itu adalah jawabannya dia satu orang perempuan atau kamu satu orang laki-laki tidak sedang pergi. Nah, ya gitu ya. Baik, akhir antum. Apa artinya lam tazhaba? Lam tazhaba. Hmm. Mereka hmm. orang hmm. perempuan Betul. tidak akan pergi atau iya. kalian hmm. dua orang laki-laki tidak akan pergi atau hmm. kalian dua orang perempuan tidak akan pergi. Iya, mumtaz. Insyaallah ya. E, apa namanya? E, demikian. Jadi ini yang kemiripannya sama Cuman bisa dipraktis lagi sih, bisa disingkat lagi. Mereka dua orang perempuan atau kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan tidak sedang akan pergi, nah, gitu ya. Baik. Uh, terakhir ya, antum masih apa artinya? <clears throat> Lam tadhabi. Nah. Kamu satu orang perempuan nah. tidak sedang pergi. Iya, ini sudah alhamdulillah sudah lancar. Sekarang antum masih uh, eh, ditasrif ya uh, fiilnya lam yahdur. Dia saudara laki-laki <clears throat> tidak sedang akan hadir ya atau datang. Lam yahdur. Uh, tasrif iya yahdur. Itu di buku ada lam yahdur. Tamrin serif lam yahdur. Cuman uh, tutup buku kayak gitu. Ha, silakan. <laughs> Oh tulisannya iya, gini. Yahdur ya. Hadoro yahduru uh, ah, eh, hadoron hadirun mahdurun Ya, uhdur, la tahdur, mahdorun, mahdarun mihdarun hudira yuhdoru. Jadi, hmm, lam yahdur. Lam yahdur, hmm. lam yahduro. Betul. Lam yahduru. Betul. Lam tahdur. Betul. Lam tahduro. Hmm. Lam yahdur. Dikit lagi. Iya, nah, itu mabni dia. Lam yahdurna dengan antuna itu madi mabni. Terus uh, berikutnya? Lam yahdur. Hmm. Sudah. Lam tahdur. Ya, lam tahdur. Lam tahduru. Betul. Lam tahduri. Hmm. Lam tahdur Hmm. Lam tahdurna. Iya, betul. Lam ahdur. Ha. Lam nahdur. Ahsan, tak bagus. Antum ahi lam yadkhul. Tidak masuk ya, tidak masuk. Lam yadkhul. Lam yadkhul. Betul. Lam tadkhul. Hmm. Iya, lam yadkhulna. Lam tadkhul, lam tadkhul, hmm? tadkhula, lam tadkhulu, mm lam tadkhuli, mm? lam tadkhula, mm? lam tadkhulna. Iya. Lam adkhulu, hmm. la, ah. adkhul, ah. lam nadkhul. Betul, Masya Allah. Berikutnya, ahi, lam yahruj, tidak keluar. Lam yahruj, belum atau tidak keluar. Duduk sini. Itu. Ya, silakan lam yadkhul. Lam yahruj. Eh, lam yakhruj ya betul. Ah, lam yakhruj. Lam yakhruj. Ah. Lam yakhruj. Lam yahruju ah. Lam yakhruju. Iya. Lam tahruj Lam takhruja. Lam yahrujna. Iya. Lam tahruja. Lam tahruj. Lam tahruja. Lam tahrat. Lam tahruju. Lam tahruji. Lam tahruja. Lam tahrujna. Betul. Lam akhruju. Hmm. Lam akhruj, hmm. lam nahruj. Iya, betul. Lam yakhruj, lam yakhruja, lam yakhruju. Lam takhruj, lam takhruja, lam yakhrujna. Lam takhruj, lam takhruja, lam takhruju, lam takhruji, lam takhruja, lam takhrujna. Lam akhruj, lam nahruj. Terakhir antum ahi, lam yarji, tidak kembali, tidak pulang. Lam yarji. Lam yarji. Iya lam yarji hmm. lam yarji'a lam yarji'u betul lam tarji hmm. lam tarji'a hmm. lam yarji'na hmm. hmm. lam tarji hmm. lam tarji'a hmm. lam tarji'u hmm, hmm. lam tarji lam tarji'a lam tarji'na lam arji lam narji hmm. Tadi yang anti kurang dipanjangin dikit ya. ah, ah artinya lam tarji'i. Lam tarji. Iya. Lam yarji, lam yarji'a, lam yarji'u ya. Lam tarji, lam tarji'a, lam yarji. Nah, lam tarji, lam tarji'a, lam tarji'u, lam tarji'i. Ah, kayaknya kurang panjang tadi ya. Lam tarji'a, lam tarji'na, lam arji, lam narji'. Baik, uh, eh, sementara itu dulu ya. Uh, apa namanya yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Uh, karena di sini e, dikenalkan bahwasanya tasrif fi'il mudhari itu e, tidak selamanya normal-normal saja. Seperti yang lalu tasrif fi'il mudhari e, al-ma'lum. Tasriful fi'il mudhari al-ma'lum ya. E, kemudian ada juga tasriful fi'il mudhari al-muttasil bidomir nasbin. Ya. Atau atas tasriful fi'il mudhari al-ma'lum ma'a dhamiri raf'in munfasilin. Gitu ya. Dan kalau misalkan mau dikembangkan tadi ya sekedar nyoba misalkan gitu ya. uh, misalkan fiilnya itu adalah yaktub, yaktubu. Ya. Kemudian yaktubuhu kan gitu ya. Ketika ada lan, lan yaktubahu kan gitu ya. Lan yaktubahu. Jadi kalau kalau domir dia tidak terpengaruh dengan harokat-harokat atau dengan huruf-huruf ini ya tetap uh, pada fiilnya ya tetapi domirnya tetap melekat ya lan tubahu Nah, dia satu laki-laki tidak akan menulisnya kan gitu ya, tidak akan menulisnya. Lan yaktuba, lan yaktubahu, lan yaktubahu, lan yaktubuhu, lan taktubahu, lan taktubahu, lan yaktubnahu kan gitu ya. Lan taktuba, lan taktubahu, lan taktubahu, lan taktubuhu, lan taktubihi, lan taktubahu, lan taktubnahu, lan aktubahu, lan naktubahu. Nah itu apa kalau mau dijabarkan. Cuman uh, itu mungkin di saat yang lain insya yang penting kita di sini uh, adalah uh, apa mengetahui bahwasanya tasrif fi'il mudore khusus fi'il mudore ya adapun fi'il adi tidak ada tidak ada fi'il itu huruf-huruf yang seperti ini ya hurufnya lain kalau dalam fi'il mudore dalam fi'il adi itu hurufnya tidak seperti ini tidak mempengaruhi tidak merubah harokat adapun yang pada fi'il mudore ini terjadi perubahan pada harokat akhirnya ada yang mansub ada yang majzum ada yang mansub, ada yang majzum. Ya, jadi tidak selamanya normal-normal saja berbunyi domah tetapi bisa berbunyi fathah dan sukun. Ya, gitu ya. <clears throat> Baik, uh, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini berfaedah dan juga memberikan ziyadah ilmu. Ya, Rabbana zidna ilman. Ya Allah Taala, ya Rabb kami kita minta ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang uh, memberikan Eh, apa namanya ma'rifat kita kepada Allah Taala dan juga <clears throat> barokah ya yang penting barokahnya itu agar jangan sampai kita eh, menjadi orang-orang yang awam orang-orang yang juhala orang-orang yang uh, tidak ada perubahan dari hari ke hari ya, tapi kita semakin berubah sedikit sedikit sedikit sehingga tidak terasa kita Insya Allah ya kalau izinkan kita bisa menyelesaikan tiga buku ini ada tiga ini buku ini ada tiga jilid gitu ya nah, jilid ke satu ini ya itu adalah membahas semuanya sulasi mujarot sulasi mujarot nanti di jilid kedua itu akan dibahas uh, apa namanya sulasi mazid harfin. kemudian sampai sulasi mazid bi salah satu aruf jadi tiga huruf kata yang ditambah yang ditambah jadi satu ditambah jadi dua ditambah ditambah dua kemudian ditambah tiga ya gitu ya juga dengan yang rubainya ya insya Allah di jilid kedua itu uh, pendalaman lebih pendalaman lagi nah ini merupakan uh, apa namanya dasar-dasar ya dasar-dasar uh, dari sulasi mujarad ini supaya untuk ketika masuk ke jilid keduanya itu ringan ya enteng gitu ya sudah sudah apa namanya kaki-kakinya udah kuat gitu kaki-kakinya sudah kuat sehingga nanti tinggal uh, ini saja setor setor setor atau mungkin ketika ada tamrin lancar kan gitu ya sudah lancar itu saja yang bisa Anda sampaikan. E, selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. E, apa namanya? Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Eh, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.